permasalahan jahiliyah yang pertama, bahwasanya sumber atau termasuk perkara jahiliyah adalah asyirku billah wa adamu tauhidillahi jalla wa ala. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak adanya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, "Wa hadhi a'zamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam wa hiya mas'alatu syirki." Dan ini adalah permasalahan yang paling besar yang Rasulullah SAW menyelisihinya, yaitu permasalahan masalah kesyirikan. Taswiyatu billahi ghairillah atau taswiyatu ghairillahi billah ma huwa min khasaisillah. Taswiyatu ghairillahi billahi fi ma huwa min khasaisillah. Menyamaratakan yang selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala itulah kesyirikan. Sehingga ini dilarang dan hukumnya adalah haram dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyelisihinya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lamma ba'athahu Allah wa arsalahu ilan nas dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah barakallahu fikum atau dikarenakan Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Rasulullah dan juga mengutus Rasulullah kepada manusia awwala ma bada'a bid-da'wah pertama kali yang Rasulullah mengawali dengan dakwahnya adalah ila tauhidillahi jalla wa ala, mengajak kepada mentauhidkan, menunggalkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, wa ingkar syirki dan juga mengingkari kesyirikan. Nah, sebagaimana ayat yang sering kita dengar dan nanti beliau akan nukilkan juga, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul agar menyerukan beribadahlah kalian semuanya kepada Allah dan jauhilah oleh kalian at-taghut. Barakallahu fikum. Naam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dan mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah niscaya kalian akan beruntung. Karena kunci keberhasilan, kunci keselamatan adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Nah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita jelaskan berkali-kali dalam pelajaran-pelajaran yang sebelumnya bahwasannya ini bukan semata-mata adalah ucapan saja, tapi ucapan yang diiringi dengan keyakinan, kemudian diiringi dengan amalan. Dalam artian kalau sekedar ucapan saja, la yang fa tidak bermanfaat. Nah, barakallahu fikum la yang fa qailuhu. Nah, orang yang mengucapkan tidak bermanfaat. Orang yang mengucapkannya tidak Nah, barakallahu fikum tidak bermanfaat barakallahu fikum. Kenapa? Karena kalau sekedar ucapan saja, nah barakallahu fikum itu tidak ada tidak ada yang namanya nah pewujudan atau merealisasikan, mewujudkan daripada kalimat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah di dalamnya ada dua rukun yang inti dan asasi, pondasi, yaitu an-nafyu wal isbat. Yaitu maknanya adalah la ilaha. Nam ini adalah penafian, meniadakan seluruh sesembahan. Barakallahu fikum selain Allah Subhanahu wa taala. Illallah ini adalah isbat, rukun yang kedua yaitu menetapkan bahwasanya Naam, seluruh peribadatan hanya berhak untuk disembah atau berhak untuk dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. An-nafyu wal isbat. Barakallahu fikum. Meniadakan nafyu jami'i ma yu'bad min dunillah. Meniadakan seluruh sesuatu, segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Naam, kemudian yang kedua adalah isbat, isbatul ibadati Naam jami'an lillahi wahdahu la syarika. Menetapkan ibadah seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam. Berikutnya kata beliau di sini wa yaqul dan juga beliau mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk merangi manusia hingga mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa idza qaluha. Naam, apabila mereka telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, asamu minni. Mereka telah terjaga dariku dima'ahum wa amwalahum harta-harta mereka dan juga darah-darah mereka sehingga Naam ini termasuk dalil bahwasanya Naam al-hukmu ala zahir. Kita menghukum sesuatu sesuai dengan zahirnya barakallahu fikum. Kalau seandainya Naam zahirnya dia mengucapkan la ilallah sudah. Naam adapun batinnya urusannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisahnya Usama bin Zaid. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ketika beliau membunuh seorang yang sudah mengucapkan kalimat la ilallah. Nah, barakallahu fikum kemudian apa? Kemudian di situ Naam Rasulullah SAW marah dan mengatakan Naam bahwasannya eh, Akotal taha Akotal tahu ubatan qala la ilaha illallah Wahai Usama bin Zaid Apakah kau membunuh dia setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Menunjukkan bahwasannya Rasulullah menganjurkan Naam kepada umatnya agar menghukumi sesuatu sesuai dengan zahirnya. Tentunya ketika zahir tersebut Nah, barakallahu fikum menampakkan seperti itu. Barakallahu fikum menghukumi secara zahirnya. Adapun bawatin, bawatinul umur amruha ilallah jalla wa ala. Adapun perkara-perkara yang tersembunyi dari perkara, nam itu semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam. Fakana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka dahulu Rasulullah sallam yakshahum fi mujtama'atihim mendakwahkan mereka mengumandangkan kepada mereka fi mujtama'atihim di masyarakat masyarakat masyarakat mereka tempat-tempat berkumpulnya mereka wa fi manazilihim dan juga di tempat-tempat mereka. Nah, wa fi ayyamil mausim dan juga di hari-hari muslim fil hajj, eh, hari-hari muslim haji, wa yad'uhum ila tauhid dan menyeru mereka mendakwahi mereka kepada tauhid, wa yadhhabu huna wa hunak dan Rasulullah juga pergi sini dan sana dalam rangka untuk dakwah mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, mendakwahkan kalimat tauhid, bahkan nah barakallahu fikum suatu ketika Rasulullah SAW mendakwahkan tauhid kemudian Abu Lahab marah dan juga mengatakan tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana celakalah engkau wahai Muhammad apakah untuk seperti ini engkau mengumpulkan kami nah dalam artian waktu itu marah Abu Lahab marah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam satu surat yang penuh bantahan terhadap Abu Lahab kemudian sebutkan dengan apa di dalamnya bahwasanya Abu Lahab dan istrinya yaitu Ummu Jamil Arwa bintu Abi Sufyan nah barakallahu fikum bahwasanya kedua-duanya adalah penduduk api neraka. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayaslana ran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi didiha hablum min masad. Ini satu surat membantah keadaan Abu Lahab yang berani-beraninya lancang mengatakan di hadapan Rasulullah tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad. Na'am barakallahu fikum. Ini Abu Lahab. Eh, Abu Lahab dan istrinya kedua-duanya penduduk neraka. Karena apa? Karena istrinya itu juga jahat sekali, berusaha semaksimal mungkin untuk mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, suaminya juga sama saja, suaminya Abu Lahab. Nah, barakallahu fikum istrinya Abu Lahab disebutkan dalam sejarahnya adalah apa? Ummu Jamil, namanya Arwa pintu Abi Sufyan. Arwa adalah saudara perempuannya siapa? Naam, saudara perempuannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian berikutnya. Fakana sallallahu alaihi wasallam naam Eh, wa yadhhabu huna wa hunaka kama dhahaba ila Taif yad'uhum ila tauhid sebagaimana suatu ketika Rasulullah pergi ke Taif nah menyuruh mereka mendakwai mereka untuk nah menyeru mereka mengajak mereka pada tauhid yaitu ifradullah taala bil ibadah wa ifradullah jalla wa ala bil ibadah hada awwalu ma bada'a bihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam perhatikan barakallahu fikum jadi pertama kali ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah ini adalah dakwah pertama kali yang dimulai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tauhid apa namanya? Tauhid al-uluhiyah. Karena tauhid ada tiga. Tauhid al-uluhiyah, kemudian tauhid ar-rububiyah, kemudian kemudian tauhid al-asma wa sifat. Nah, tauhid yang inti yang didakwahkan para anbiya wa mursalin pertama kali adalah tauhid al-uluhiyah yaitu ifradullah taala bil ibadah, mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Kalau seandainya ada salah seorang dia mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya yaitu tauhid ar-rububiyah lam yudkhilhum fil Islam belum memasukkan mereka dalam keislaman karena yang bisa memasukkan mereka dalam keislaman adalah tauhid al-uluhiyah barakallahu fikum nah sudah kita lewati pembahasannya tauhidul uluhiyah nah barakallahu fikum mutadamminun fi tauhid ar-rububiyah wa tauhid ar-rububiyah mustalzimun nam fi mustalzimun litauhid al-uluhiyah. Bahwasanya tauhid uluhiyah terkandung di dalamnya juga tauhid ar-rububiyah. Sedangkan tauhid ar-rububiyah mengharuskan padanya tauhid al-uluhiyah. Barakallahu fikum. Naam. Karena tauhid al-uluhiyah adalah tauhid yang inti kata beliau di sini, anna hadha huwal asas. Dikarenakan ini adalah intinya, pondasinya. Jadi intinya apa? Tauhid al-uluhiyah. Intinya adalah tauhid al-uluhiyah ifradullah taala bil ibadah menunggalkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Naam. Wa hakadha yajibu 'ala du'ati an yahtamu bihadzal amr. Dan demikian pula wajib naam atas seorang dai, seorang para dai yang menyerukan nah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi mereka semuanya apa? Agar mereka perhatian penuh terhadap perkara ini yaitu menyerukan tauhid al-uluhiyah barakallahu fikum wa an yaj'alud da'wata ila tauhid hiya ahamma Nam hiya aham syai' fi da'watihim dan hendaknya mereka menjadikan dakwah kepada tauhid itu adalah perkara yang paling dipentingkan, perkara yang paling didepankan fi da'watihim dalam dakwah mereka barakallahu fikum karena ketika Rasulullah mengutus siapa itu? Mengutus Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu diutus ke Yaman untuk berdakwah, apa kata Rasulullah? Ya Mu'ad, innaka satati qauman min ahli kitab. Wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau akan datangi sekelompok kaum dari kalangan ahli kitab, yaitu al-Yahud wa Nasara. Kemudian saran Rasulullah apa sarannya? Rasulullah mengatakan, "Fal yakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah." Dalam riwayat lain apa? Ila an yuwahidullah. Naam. Bahwasannya barakallahu fikum Naam, Rasulullah mengarahkan dan juga menyarankan kepada Mu'ad bin Jabal bahwasannya hendaknya pertama kali dakwah yang disampaikan kepada mereka adalah tauhid, adalah tauhid barakallahu fikum. Naam. Eh, Fal yakun awal ma tad'uuhum ilaihim syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tauhid. Naam, mengesahkan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah barakallahu fikum seperti itu. Naam. Faqad ata sallallahu alaihi wa sallam bil ikhlas dan sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangkan dengan keikhlasan, ikhlasul ibadah jika ikhlas dalam beribadah lillahi jalla wa ala, Ne, mengikhlaskan dalam beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, wa tarki ibadati ma siwallahi minal awliya was salihin aw gharihim dan meninggalkan Nah barakallahu fikum meninggalkan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para wali atau orang-orang saleh atau yang selain mereka. Hada huwa dinur rusul inilah agamanya para nabi dan para rasul. Inilah agamanya para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 Ana kecuali aku. Fa'budun maka sembahlah aku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa wajtanibut taghut dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Nah, untuk menyerukan apa? Ani ibadullah. Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah. Wajtanibut taghut dan jauhilah oleh kalian at-taghut. At-taghut sudah kita lewati maknanya dalam kitab apa? dalam kitab awal kita bahas dahulu kitab Al-Usul Salasah di akhir-akhir kitab al Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala beliau menyebutkan di situ dinukilkan kalamnya Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala Nam kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matsbu'in aw muta'in. Setiap perkara yang membuat seorang hamba itu melampaui batas, baik sesuatu tersebut adalah yang diikuti atau yang ditaati atau yang disembah barakallahu fikum. Tapi tentunya ada ikatan Allah wa radin midzalik dia ridha terhadap perkara tersebut. Jadi ketika disembah dia ridha, ketika diikuti dia ridha, ketika dia di nah barakallahu fikum ditaati dia ridha. Nah, kapan itu ketika ditaati dan disembah untuk selain Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Naam. Fahada huwa manhajur rusul. Inilah manhaj metode prinsipnya para rasul alaihi wassalam. Ad-da'watu ila ibadatillah, berdakwah kepada Nah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengajak kaum muslimin mengajak seluruh manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa tarki dan mengajak untuk meninggalkan dengan seluruh atau sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Wa baqiyatul islahat ta'ti taba'an lidzalik dan juga sisa-sisa islahat, perbaikan-perbaikan akan datang mengikuti perkara tersebut. Intinya pertama kali adalah apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi perkara-perkara kesyirikan yang mana perkara kesyirikan itu perkaranya sangat besar dan berbahaya, bisa menghancurkan amalan seseorang. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan hancur semua amalan yang dahulu mereka kerjakan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau jika engkau jika engkau berbuat syirik, niscaya akan hancur amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi barakallahu fikum. Naam, sehingga jangan sampai amalan-amalan kita nam tercampuri dengan kesyirikan sehingga Allah Taala jadikan amalan kita bagaikan debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kemudian kami jadikan amalan-amalan tersebut yang tercampuri dengan kesyirikan haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan barakallahu fikum. Jadi jangan sampai seperti itu keadaannya. Nah, kata beliau sini, wallahu jalla wa ala la yaqbalu minal a'mal dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari amalan-amalan illa kana khalisan wajhi. Nah, kecuali amalan tersebut murni karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Laisa fihi syirkun, tidak ada kesyirikan sama sekali di dalamnya. Wa aidan dan juga la budda an al amalu muwafiqan lima syara'ahu Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, yang pertama ikhlas, yang kedua apa? Hendaknya amalan tersebut adalah apa? muafikan mencocoki atau sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala syariatkan. Nah, barakallahu fikum intinya adalah mutaba'ah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa Allah la yaqbalu al-amala alladhi fihi bid'atun wa la ma kana fihi syirkun. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan-amalan yang di dalamnya ada kebid'ahan, tidak pula amalan yang di dalamnya ada kesyirikan. Jadi hindarkan kesyirikan kembali kepada tauhid, hindarkan kebid'ahan, kembali kepada sunnah barakallahu fikum. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan, beliau mengatakan bahwasannya Namfal mu'ridu an tauhid musyrikun sya'a am aba. Kata beliau. Orang yang maka orang yang berpaling dari tauhid, maka dia adalah musyrik. Dia enggan mau ataukah enggan yang jelas dia itu musyrik. Nah, kemudian apa? Wal mu'ridu an sunnah. Naam, mubtadi'un dalun sya'a am aba. Nah, dan orang yang berpaling dari as-sunnah, maka dia muftadi dalun. Sya'a amaba. Dia mau atau enggak mau, dia adalah orang muftadi pelaku kebid'ahan dan juga sesat. Nauzubillah ya, jadi hati-hati. Nah, jangan sampai kita berpaling dari at-tauhid, kemudian kita menjadi orang-orang yang musyrik dan jangan pula kita berpaling dari as-sunnah kemudian kita menjadi orang-orang mubtadi naudzubillah min dzalik barakallahu fikum seperti itu. Naam. Eh, kata beli di sini Fallahu la yaqbalul amala alladhi fihi bid'atun wala ma kana fi syirkun. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Perhatikan, maka barang siapa yang hendak menginginkan atau Nah, barakallahu fikum mengharapkan perjumpaan kepada Rabbnya, maka hendaknya dia beramal amalan saleh dan hendaknya dia tidak berbuat syirik di dalam beribadah kepada Rabbnya dengan sesuatu apapun, dengan seorang pun. Nah, menunjukkan bahwasanya apa? menunjukkan bahwasannya yang pertama adalah na'am barakallahu fikum falyamal amalan salihah maka hendaklah dia beramal amalan saleh. Amalan saleh tidak akan terwujudkan kecuali dengan mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan hendaknya diiringi dengan keikhlasan, tidak berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun. Naam. Wa qala ta'ala dan Allah taala berfirman, wa budullaha wala tusyriku bi syai'a." Dan beribadahlah kalian semuanya kepada Allah dan jangan kalian berbuat kesyirikan. Nah, dan janganlah kalian sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Syai'an di sini adalah nakirah. Nakirah fi nahi. Mana nahinya? Wala tusyriku lanya la nahiyah. Sehingga apa kaidahnya? An-nakirah fi nahi nahi tufidul umum. Bentuknya nakirah ketika na'am barakallahu fikum terletak di siyak eh, terletak di na'am barakallahu fikum jatuh setelah nahi larangan seperti ini maka maknanya umum bahwasanya apa tidak diperbolehkan kita berbuat syirik dengan sesuatu apapun, tidak malaikat yang terdekat, tidak pula nabi yang diutus atau tidak pula batu, bintang, bulan dan semisalnya semuanya tidak diperbolehkan. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah dan jangan kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Lam yaktasir 'alal amri bi ibadatillah. Naam, Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan. Namun untuk memerintahkan beribadah kepada Allah taala saja jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi atau tidak mencukupkan untuk merintahkan agar beribadah kepada Allah taala saja. Bal naha an syirki tapi Allah melarang dari kesyirikan karena kesyirikan itu pembatalnya. Nah, barakallahu fikum. Li'anna ibadatallahi la tuqbal idza kana fiha syirkun. Karena ibadah itu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diterima Nah, ketika amalan atau ibadah tersebut dalamnya ada kesyirikan. Karena yang namanya kesyirikan itu bagaikan apa? Bagaikan hadas atau najis Nah, ketika masuk dalam toharoh, maka toharohnya tidak diterima. barakalafikum fikum. Seperti itu. Nah, sehingga amalannya, solatnya, nah ketika solat tanpa toharoh, maka tidak diterima sebagaimana beribadah. Nah, tanpa ikhlas tidak diterima juga. barakalafikum. fikum. Bisa dilihat permisalannya dalam kitab apa? Dalam kitab Al-Qawaidul Arba' itu. Nah, Qawaidul Arba' bisa dilihat sana. Nah, barakalafikum fikum perkara-perkara tersebut di awal-awal yang beliau sebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab an nazri At-Tamimi tentang permisalan bagaimana kesyirikan dan juga bahayanya dipermisalkan seperti toharoh. Nah, barakallahu fikum yang masuk dalam ibadah dan juga dipermisalkan seperti hadas. Nah, na'udzubillah ya. Dalam artian ketika ibadah, sebuah ibadah, sebuah salat tidak terima kecuali kecuali bersama toharoh. Demikian juga ibadah tidak terima kecuali dengan ikhlas. Nah, barakallahu fikum. Karena ikhlas itu bagaikan toharoh kemudian yang namanya syirik bagaikan hadas yang menghilangkan atau yang merusak toharah tersebut barakallahu fikum. Naam. Kata beliau di sini barakallahu fikum wal kufru bit taghut. Naam, kata beliau di sini anna ibadatullah la tuqbal idza kana fiha syirkun. Dikarenakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diterima apabila di dalamnya ada kesyirikan. Wal kufru bit taghut sedangkan men dan meninggalkan at-taghut, menghindari at-taghut, sesembahan yang selain Allah Subhanahu wa taala muqaddamun alal imani billah, didahulukan. enam atas apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala didahulukan. Kenapa demikian? Karena itu adalah inti untuk menghilangkan. Kalau seandainya ada kekufuran, enggak diterima nanti keimanannya. Fama yakfur tauhid wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama Maka barang siapa yang kufur, yang meninggalkan at tauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat yaitu tali la ilaha illallah. Nah, bilang fi hati tidak terpisah. Nah, barakallahu fikum dalam artian apa? Dalam artian tidak akan terurai, dalam artian apa? Kuat sekali berpegang teguhnya. Ketika apa? Ketika na'am dia kufur terhadap at-taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti apa? Berarti an-nafyu wal isbat. Penafiannya mana penafiannya? Penafiannya adalah faman yakfur bit-taghut ini. Meniadakan, meninggalkan at-taghut Isbatannya mana? Wa yu'min billah dan beriman kepada Allah taala mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, kata beliau wa hadha huwa ma'na la ilaha illallah dan inilah makna la ilaha illallah. Fahiyya mukawwanatun min nafyin wa isbatin karena makna la ilaha illallah tersusun dari dua rukun yang inti yaitu apa? Nafyu wa isbat. Peniadaan dan penetapan. Peniadaan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, penetapan bahwasanya seluruh ibadah hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala nafyi syirki meniadakan kesyirikan wa itsbatit tauhid dan menetapkan tauhid la ilaha ibtalun li jami'il ma'budat lafaz la ilaha adalah apa nah membatalkan atau pembatalan terhadap seluruh sesembahan-sembahan illallahu isbatun li ibadatillah sedangkan illallah adalah isbat penetapan untuk ibadah namun ibadatillah untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala wahdah semata. fa la yaqbalu al a'mal illa ma kana khalisan wajhihi maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sebuah amalan-amalan melainkan amalan tersebut murni mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa la yaqbalul amala alladhi fihi bid'atun wa mukhalafatun liman hadis rasul. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan yang di dalamnya ada kebid'ahan dan menyelisih daripada manhaj metode atau prinsipnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih yang sering kita dengar Hadisnya Ummul Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fawa raddun." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada dasarannya, tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Fi riwayah dalam riwayat lain, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu raddun." Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama kami ini atau dalam urusan kami, dalam perkara kami, dalam agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam maksudnya Na'amalis minhu yang mana perkara tersebut bukan termasuk bagian dari agama, fahuwa raddun maka amalan tersebut tertolak. Nah, barakallahu fikum matati. Walidzalika oleh karena itu qala ulama para ulama berkata innal amala la yukbal illa bisyartain bahwasanya amalan-amalan itu atau amalan itu tidak diterima kecuali dengan dua syarat asyartul awal syarat yang pertama al ikhlasu lillahi jalla wa'ala. mengikhlaskan memurnikan ibadah murni untuk Allah Subhanahu wa taala karena al ikhlas Maknanya adalah apa? An ya'mal ar-rajulu 'amalan yabtaghi bidzalika wajhallah wa ridwanah. Naam. Bahwasannya seseorang itu beramal dengan sebuah amalan menginginkan nah barakallahu fikum atau mencari dengan amalan tersebut adalah wajah Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa syartu tsani, syarat yang kedua, al-mutaba'ah, yaitu mencontoh atau mengikuti lir Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. fa Faidah ahadu syartain apabila hilang terlepaskan salah satu di antara dua syarat ini lam yukbal hadal amal tidak diterima amalan ini walam yakun amalan salihan dan bahkan amalannya tidak dianggap amalan saleh barakallahu fikum wa habidakumullah jami'an nasrullah azza wa jalla bimani wa karamih an yusabbitana ala kitab sunnah hatta nalqah wa an yaj'alana minal mukhlisin wa minal muttabi'in li sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam barakallahu fikum wa habidakumullah jami'an subhanaka allahumma